Oke, menghadirkan parodi iklan. intinya kurunggo kelepean. Ayo bae. Borek, borek, borek. Borek. Borek, borek, borek. Eh, bakul borek ke sama nih ngarep coba borek ayo borek borek borek borek <laughs> borek borek sewu lima ratus selu sewu lima ratus selu borek <laughs> borek borek borek hei eh, bakul borek ada nih nih oh Rika jadi patut atau ya ngerti lah gara wong madang nang tritikan tuh ya borak borak borak borak mana kan orang kono nih borak oh orang patut borak borak borak kok digode sama juga kok <laughs> Oleh jalan wong madang yang ya, tritikan ya. Oh, madang aja maning campur kepok karo mendoan, asal gontorane karo borek. Oh, nak pisan, Kang. oh, ala jan, jan ke borek kudu borek sembarangan, Kang. Kene borek kudu sembarang borek. Ke borek lu dan batuk, yang bisa mengobati lu dan batuk. <laughs> Ini dia untuk Anda para pasukan borek. Nah, kalau batuk disertai flu, minum saja borek flu dan batuk. bu. ini borek, dene ini dene Kang, dene ini dene. Nah, dene mau dunga karo lili esuk-esuk mari kisik. Nah, Orang apa-apa ya. Ora oh, ana nah, dene lilike ya ora apa Blok. Nah, baik, sekali lagi borek lu dan batuk mengobati berbagai macam penyakit flu. lo burung, lo entok, lo stasiun ora suki-suki ngantek boyo kepada remek gara-gara disikat nganggo jurus flu, mare korek <laughs> flu dan batuk manjur juga untuk mengobati segala macam penyakit batuk batuk ginjal batuk alergi batuk berdahak ngantek batuk menjoto disikat tanggane gara-gara minggawe kondasi lebih batian <laughs> mare anggir minum borek flu dan batuk ayo borek flu dan batuk tersedia dalam berbagai macam kemasan sing diwadahi plastik சொன்னா sing dibuntel kandi akeh, sing dibungkus karo kantong gandum cap cek tiga biru pirang-pirang. Korek <laughs> flu dan batuk bisa dikonsumsi dengan berbagai macam cara. Tidak karo banyu minum utawa gedrang bisa dipangan bareng karo sega teyeng bae. anggur kali kuwi ora teyeng, esuk-esuk njenengan maring pasar tuku kacang, bali kacangnya digodok karo borek flu dan batuk mateng tletraki asal wadahe resik berarti obatnya wis kebangan. <laughs> Eh, sore aja baik wah oh, kalau kayak gue sore aja baik Mari bener nyong baik ah, nggak usah khawatir. nang uman pelintang tentu tendu eh. cang Amerika di cangar, orang klub dan batu pelintang akan mas orang lebuah. <laughs> tapi dijamin waktu utawa sebelumnya mari dari telaknya singap buah. <laughs> oke sekali lagi untuk urusan flu tawa batuk hanya korek flu dan batuk korek flu dan batuk baca turun pakai Bila saya berlanjut, nah, <laughs> berarti jenengan sing ora teles maca. <laughs>